Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita yang terdalam dengan niat yang paling tulus atas segala pemberian karunia Allah kepada kita semuanya. Dan kita terus berharap, berusaha supaya nikmat dan karunia itu diberikan juga kepada kita sampai nanti waktu yang tak terhingga, yakni sampai kita dimasukkan ke dalam salah satu surganya di akhirat dan kita akan menjalani kehidupan yang penuh nikmat secara abadi. Sidang Jumat rahmakumullah. Pada hari ini kita libur dari segala pekerjaan karena tahun baru masih tahun baru masih dihitung berdasarkan kalendai atau kalender atau kalenderium Romawi dihitung berdasarkan perhitungan orang-orang Majusi di mana Romawi pada waktu itu menganut agama Helenisme yang memuja-muji matahari. Selanjutnya mempertuhankan matahari itu berwujud mempertuhankan api sehingga banyak acara yang ditandai dengan api seperti olimpiade, ada api olimpiade di dalam rangka memberikan bakti kepada dewa Olympus di gunung Olimpia. Ada peniupan lilin dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah turunan daripada penyembahan terhadap matahari yang intinya adalah panas dan panas itu di muka bumi terwakili oleh api. Tidak ada hukum dalam agama yang mengharuskan kita mengakui kebenaran soal itu. Bahkan kalender Masih ini tidak pernah dikoreksi sampai hari ini. Dan tidak ada alat atau tolok ukur untuk mengoreksinya. Karena semata-mata berdasarkan sistem solar, yaitu bagaimana setiap orang bisa menghitung perjalanan matahari atau perjalanan bumi mengelilingi matahari. Berbeda astronom, ahli ilmunya, mungkin berbeda pula perhitungannya. Kita baru saja memasuki tahun baru Islam yang didasarkan juga kepada kesepakatan. Yaitu kesepakatan yang dibuat di masa Umar bin Khattab. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal tetapi bulan Rabiul Awal itu adalah dua bulan setelah Muharram. yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi walaupun bulan hijrahnya Rabiul Awal, tapi tahunnya tetap dihitung dari Muharram. Dan itu kesepakatan di kalangan Timur Tengah pada waktu itu. Menentukan kalender mulai dari satu Muharram. Berdasarkan sistem lunar, yaitu sistem perjalanan bulan mengelilingi bumi. Sidang Jumat rahmatullah. Sehubungan dengan hari libur ini, marilah kita merenungkan, memeriksa kembali satu soal penting di dalam akidah Islam yang bisa berdampak kemana-mana, yaitu persoalan Isa al-Masih. Kaum muslimin berbeda-beda pendapat. Sebagian mengatakan Isa al-Masih sudah meninggal dunia pada waktu sinnul kuhul. Berdasarkan ayat Quran, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa salihin. Mereka mengatakan kalimat kahlan atau kahlun atau kuhul di dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk orang yang sudah tua, sudah mulai beruban atau sudah ubanan. Jadi Nabi Isa itu yukallimun nasa fil mahdi, berbicara, menceramahi, membimbing manusia sejak masih bayi di dalam pangkuan ibunya sampai kepada usia tua beruban. Setelah tua beruban, dia meninggal dunia di dataran tinggi Kamran di wilayah Laut Mati dekat Yerusalem, Palestina Selatan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua bahwa Isa al-Masih barrafahu Allah ilaih ketika diserbu, disergap untuk ditangkap oleh tentara Romawi di kebun di taman Getsemani Allah menaikkan Isa ke langit mengangkat Isa ke hadirat Allah tanpa mati begitu sebagian umat Islam menerjemahkan bal rafa'ahullahu ilaih melainkan dia diangkat oleh Allah ke sisinya Artinya Isa diselamatkan dari penangkapan itu dan dinaikkan ke langit ke sisi Allah tanpa mati. Sehingga sekarang ini Isa hidup utuh jasad, jasmani dan rohaninya di langit. Karena masih hidup begitu, mungkin nanti turun lagi sebelum kiamat. Kalau dia turun lagi sebelum kiamat, karena dia belum mati, berarti dia masih nabi, masih rasul. Kalau dia turun lagi nanti berarti masih jabatannya sebagai nabi dan rasul. Kalau dia turun sebagai nabi dan rasul, berarti rasul dan nabi yang terakhir bukanlah Muhammad, melainkan Isa. Sedangkan akidah umat Islam mengatakan Muhammad adalah rasul dan nabi yang terakhir La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun. Sehebat apapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak akan menjelma lagi menjadi nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada reinkarnasi nabi-nabi. Setiap nabi ditugaskan oleh Allah mencap, menyampaikan risalahnya menurut batas tertentu. Dari sejak Adam sampai dengan Zakaria dan Yahya, tugas kenabian mereka berakhir karena mereka meninggal dunia. Kalau Isa meninggal dunia pada sinul kuhul, umur 70-an, berarti sudah selesai tugasnya. Tapi kalau Isa naik ke langit, tidak mati, utuh jasad dan rohaninya, dan nanti akan bangkit kembali turun ke bumi untuk memimpin umat Muhammad dan kaum muslimin sedunia berarti dia adalah nabi yang terakhir pemimpin yang terakhir padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan wa rasulan ila bani Israel Isa itu adalah rasul Allah untuk Bani Israel saja tidak untuk semua umat manusia. Tidak untuk umat Muhammad. Warasulan dan seorang rasul ila untuk ke kepada Bani Israel. Bani Israel tok. Isa bukan rasul untuk semua manusia. Isa bukan rasul universal, bukan rasul global. Dia adalah rasul lokal. Tapi mengapa umat Islam mengatakan dia akan memimpin dunia? Quran mengatakan dia pemimpin lokal. Bisa-bisanya umat Islam mengatakan dia nabi dunia. Sampai tahun baru hari ini masih begitu keyakinan umat Islam. Pandangan yang ketiga ialah bahwa Nabi Isa ketika dia merasa bahwa orang-orang Romawi dan orang-orang Bani Israel sangat menolak agamanya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ilallah. Karena orang-orang sangat kapirnya kepada Nabi Isa. Orang Palestina yang dijajah oleh Romawi pada waktu itu. Dan penjajahnya orang Romawi sendiri sangat kapir kepada Nabi Isa. Menurut keterangan ulama-ulama Islam, kekafiran itu memuncak pada waktu Allah menurunkan hidangan dari langit. Seperti dalam surat Al-Ma'idah itu. Nabi Isa dituntut oleh murid-muridnya untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit. Sebab ibundanya Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria di mihrab Masjidil Aqsa sering mendapat hidangan dari langit. Maka pembela-pembela Isa itu pun meminta hidangan dari langit. Dijawab oleh Allah, dikabulkan. Tapi awas, siapa yang masih kafir kepada Allah, Allah akan menghukumnya dengan hukum yang belum dengan hukuman yang belum pernah diberikan kepada siapapun sepanjang sejarah manusia. Ternyata setelah turun hidangan itu, Nabi Isa melihat masih banyak orang Bani Israel itu yang kafir. Sehingga dia sangat takut kalau-kalau Allah menurunkan siksaan yang dahsyat sekali kepada mereka itu. Oleh sebab itulah dia bermunajat di teman, taman atau satu wilayah kecil di Getsemani itu memohon kepada Allah supaya jangan disiksa ya Allah. Walaupun mereka itu kafir sekali, tapi mohonlah jangan disiksa. Sampai ketika berdoa-berdoa itu menurut catatan sejarah yang dibuat oleh ulama-ulama Islam, Nabi Isa berkeringat saking takutnya, gemetar, bahkan dari pori-porinya keluar keringat darah. Saking dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu dia berumur 30 30-an. Karena dia akan ditangkap dan orang-orang semua sudah pada kafir di Santero Palestina, maka Allah menyelamatkannya dengan cara menyerupakan seseorang dengan Isa al-Masih. Sehingga yang ditangkap, yang disalib bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan itu. Beberapa keterangan dari kitab Injil mengatakan putra Zabadi tetapi di dalam tafsir-tafsir kita dikatakan bahwa orang yang diserupakan dengan Isa itu adalah sirgis. Adapun Yudas Iskariot tidak diserupakan dengan Isa. So, Yudas Iskariot dikatakan sebagai pengkhianat. Sebagian mengatakan dia mati meminum racun. Sebagian mengatakan dia mati di telan bumi. Sidang Jumat, rahmakumullah di dalam kehidupan kebudayaan ini. Terutama sekali di dalam perspektif Islam. Kita melihat ada hal-hal yang tetap yang tidak boleh diubah di dalam agama ini. Tetapi ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Ada aspek-aspek sawabit, tetap. Salat lima waktu itu tetap. Tetap jumlahnya, tetap waktunya, tetap ketentuan-ketentuannya tahun baru atau tidak tahun baru, abad baru atau tidak, milenium baru atau tidak, salat lima waktu itu tetap haram diubah. Tetapi penghayatan kita, pengertian kita, pengetahuan kita tentang isi salat kita itu mungkin berubah, mungkin bertambah dalam, mungkin bertambah luas, mungkin bertambah khusyuk dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam kehidupan kebudayaan kita mungkin terjadi perubahan, terutama sekali apabila kita melihat kebudayaan itu sebagai satu cara berpikir. Kalau kebudayaan kita artikan sebagai cara berpikir, maka sekarang ini kita tahun baru dalam dua versi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah cara berpikir umat Islam sudah mengalami kemajuan? Kalau berfik, cara berpikir itu sebagai pangkal daripada kebudayaan. Padahal cara berpikir itu adalah sesuatu yang mengenal perubahan, mengenal penyempurnaan, mengenal kemajuan dan kemunduran. Apa yang yang terpikirkan oleh umat ini selama menyambut satu Muharram, selama menyambut tahun baru masih apa kemajuan yang dirumuskan oleh umat Islam? Sidang Jumat rahmakumullah. Kalau yang kita namakan kebudayaan itu adalah wujud-wujud nyatanya, yaitu hasil-hasil yang di, ditimbulkan oleh cara berpikir itu, oleh sebagian orang disebut itu namanya peradaban atau civilization. Benda-benda seperti bangunan masjid, podium dan sebagainya ini adalah wujud daripada sebuah pikiran Pikirannya itu adalah kebudayaan, sedangkan bendanya ini adalah peradaban. Peradaban tidak banyak mengenal perubahan. Sekali dia berbentuk seperti mimbar ini, ya bentuk ini akan abadi dan mungkin akan ditiru. Dengan demikian, ada aspek sawabit, aspek yang tetap yang memang tidak bisa berubah. Ada aspek peradaban yang memang sekali muncul tidak bisa berubah. Mobil, bagaimanapun itu adalah benda-benda peradaban yang dilahirkan oleh keseriusan pikiran manusia untuk memudahkan kehidupan dan perjalanannya. Tapi mobil itu tidak akan bisa terbang. Kalau sudah terbang itu pesawat terbang. Mobil itu ya mobil yang melata di jalanan itu. Tidak bisa berubah lagi itu. Jadi ada dua yang tidak berubah. Satu aspek normatif, aspek ketentuan hukum syariat seperti ibadah-ibadah formal yang kedua adalah bentuk-bentuk dan wujud-wujud peradaban. Ini yang membuat kita menjadi kadangkala keliru. Karena dua ini tidak boleh berubah, kita menganggap cara berpikir kita pun tidak boleh diubah. Padahal cara berpikir, cara merasa, cara menilai itu bukanlah sesuatu yang tidak mengenal perubahan. Oleh itu kaum muslimin, kalau kita kaji dari tiga aspek itu, maka mestinya umat Islam merancang perubahan-perubahan berpikir, perubahan-perubahan cara untuk menilai segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini dengan berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sebab pikiran manusia ini kalau tidak dikendalikan oleh satu pedoman, kalau tidak dikendalikan oleh wahyu, maka dia akan menjadi liberal, sebebas-sebebas-bebasnya. Bahkan nanti dia bisa menggugat Al-Quran. Banyak orang yang menggugat Al-Quran, menggugat wahyu, karena mengandalkan mengutamakan pikirannya. Banyak orang yang berbuat seperti itu karena mendewa-dewakan kekuatan pikiran. Padahal kekuatan pikiran manusia itu terbatas juga adanya. Pikiran manusia itu terstruktur dan dia terbatas oleh struktur inteleknya itu sendiri pikiran punya batas dari dalam pikiran itu sendiri dan pikiran terbatasi oleh batas-batas yang berada di luar pikiran itu sendiri. Kaum muslimin rahmakumullah, kiranya apabila kita memikirkan satu kemajuan perubahan dan perkembangan yang positif di dalam segi yang memang mungkin berubah dan berkembang, yaitu di segi akidah dan pemikiran, maka program tahun ke depan ini seharusnya lah umat Islam di Indonesia memikirkan mengembangkan dengan serius bagaimana peningkatan akidah Islam di tengah-tengah umat yang disinyalir masih terbelakang, masih bodoh, masih kerdil, masih kecil, masih rendah cara berfikirnya. Walaupun peradabannya sudah sangat modern. Dia tidak dapat berpikir dengan benar. Logikanya sangat pendek. Tidak bisa mengikuti keterangan wahyu. Tapi dia punya duit naik mobil Mercy. Peradabannya tinggi, mobilnya Mercy. Tetapi budayanya atau kebudayaannya cara berpikirnya rendah. Kenyataan seperti inilah yang mestinya kita insapi betul bahwa peningkatan-peningkatan cara berpikir dan akidah itu harus kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Sinan Jumat rahmatullah. Mudah-mudahan renungan kita ini dapat kita jadikan bahan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai orang muslim untuk meningkatkan akidah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. الحمد لله خالق الأنام جعل النور والظلام وفرض علينا الثبوت في دين الإسلام وحتم علينا الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيت الحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام كمسلمين رحمكم الله Quran di dalam 12 surat dari 114 surat yang ada di dalam Quran itu ada 12 surat yang berisi penjelasan tentang Isa dan Maryam. Dari 12 surat itu yang pertama kali diturunkan ialah surat Maryam. Waktu itu di Mekah. Dalam surat Maryamlah pertama kali Allah menjelaskan kepada Nabi dan kaum muslimin pada masa itu kedudukan kebenaran tentang Isa putra Maryam. Dimulai dari ayat 16 di dalam surat Maryam itu. Pada akhirnya ketika Maryam membawa putranya itu ke tengah-tengah kaumnya di Masjidil Aqsa, Maryam menunjuk kalau ada pertanyaan, tanyakanlah kepada bayiku ini. Maka bayi itu berkata, Ini Abdullah, saya ini hamba Allah, bukan Allah. Saya ini hamba Tuhan, bukan Tuhan. Atani al-kitab, Allah telah menetapkan akan memberi aku sebuah kitab suci. Waja'alani nabiyya, dan Allah telah menetapkan menjadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menetapkan aku ini membawa kesembuhan dari segala penyakit dimanapun aku berada. Wa usani bis Allah telah menetapkan mewajibkan kepadaku mengerjakan salat. Wa zakat dan membayar zakat madum tuhayya selama aku hidup. Wa barram biwalidati dan Allah telah menetapkan, mewajibkan aku ini berbakti kepada ibuku. Wassalamu alayya dan Allah telah menetapkan keselamatan bagi diriku. Yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu pada hari aku akan mati nanti Wayauma hayya dan pada hari aku dibangkitkan ke alam masyarakat. Inilah ujung ayat pertama dari surat Maryam, surat pertama yang menjelaskan Isa. Kemudian penjelasan itu diberikan lagi pada surat Ali Imran, Madaniyah, kemudian pada surat An-Nisa juga Madaniyah. Surat yang terakhir memberikan keterangan tentang Isa putra Maryam turun di Madinah di bagian akhir masa kenabian Rasulullah, yaitu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah turun pada urutan ke-112. Sesudah itu baru surat At-Taubah dan surat yang terakhir turun adalah Idza jaa Nasrullah atau surat An-Nasr. Di dalam surat Al-Maidah itu lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengunci pembicaraannya dengan hak. Di situ dia bertanya kepada Aisyah, "Hai Isa, Apakah engkau pernah mengajak manusia mempertuhankan dirimu dan ibumu? Tidak, kata Isa. Selama aku hidup di tengah mereka, tidak ada orang mempertuhankan aku dan ibuku. Falamma tawaffaitani, tapi kalau engkau sudah wafatkan aku ya Allah, antar raqib alaihim. Engkaulah jua yang tahu apa kelakuan mereka. Apakah mereka mempertuhankan aku atau tidak? Aku tentu tidak tahu lagi kalau engkau sudah wafatkan aku. Jadi pada surat pertama menyebut kata maut. Pada surat terakhir penjelasan Al-Quran itu menyebut, menyebut kata wafat. Kiranya kata maut dan kata wafat itu cukup untuk dijadikan pegangan bahwa Nabi Isa terkena hukum kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tinggal kita mencari penjelasan-penjelasan kapan Rasulullah Isa itu meninggal dan di mana dia meninggal itu. Prinsipnya, akidahnya bahwa Isa meninggal dunia. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita lagi-lagi untuk mengembangkan, meluruskan, membetulkan akidah kita sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة